Oh, my God. Obrigado. Kecamatan Jawa Tengah. Itu wilayah bidan-bidan yang Penuh tikungan kan, Kalau keberatan, soalnya bentuknya atau hebat. Kan ya, ya. Halo, halo. soalnya masih. mamane wong sing beling beling gak kira nyolong nggih iya. ya, wong wis sundel mergo nafsune kendel iya. tangga sing bayar utang nah, oleh nyanda balor iki sing Allah semua panutan dari para mahasiswa-mahasiswi panutan yang apapun yang dilakukan oleh guru itu akan ditipu dan ditiru oleh murid-muridnya ucapan, perbuatan, dan seluruh perilaku dari para guru akan menurun kepada murid-muridnya perilaku baik dari guru menurun baik kepada muridnya perilaku jelek dari guru menurun jelek pula kepada murid-muridnya maka Nabi dulu ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri mulai kencing menari artinya ketika guru melakukan kesalahan mulai akan melakukan kesalahan yang lebih parah maka pepatah itu saya tidak memang guru kencing berdiri murid mengencingi guru Betapa mendidik zaman sekarang jauh lebih sulit daripada mendidik murid zaman dahulu itu mencari ada zaman dulu itu mantu-mantu zaman dulu ini diharapkan mampu menjadi generasi yang tokoh bukan pengekor pengais bukan pengemis perintis bukan pewaris mampu menjadi penggerak bukan penggerak generasi yang punya karakter bukan yang karakter generasi yang luar biasa bukan yang biasa di luar generasi yang beradab bukan yang biasa yang toat bukan yang kepala yang ahli pikir bukan yang ahli kendel ahli diri dan ahli kendaraan ini kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil alba, pendikiawan sejati intellectual cohesion, emotional cohesion, and spiritual cohesion. Nó cái vào của mình. Nó trong cuộc sống của nó cũng dạ, lúc nào mà không phải. Rồi. Đó là cái sáng tạo của nó không phải. Nó ăn với cái tụi nó mà nhìn cái kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab siapa ulil albab itu? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار kriterianya ada tiga saya ngomong pakai bahasa Indonesia ini mestinya kurang kulina kulina ini bahasa Indonesia apa? biasa bahasa Indonesia apa? Biasa. Biasa nek kulino. Kulino. Napa goblok? Bidang goblok. Beto. Beto saya. Biasa bahasa Indonesia biasa. Nek kulino bahasa Indonesia Lah iya kulina. Apa kebiasaane? Kulina. Halo. Wes sing penting sama paham lho sama dulu. Maka maaf kalau mungkin dalam menyampaikan informasi ini saya pakai bahasa sekenanya. Ini boleh campuran yang penting mudah-mudahan bisa dipahami. Orang saya itu Beliau ngomong pakai bahasa Indonesia waktu Pak Hari lagi jalan-jalan ketemu saya, saya ditanya, Pak dari mana? Gitu. Pak Kiai mau kemana? Ya kan ditakoni mau karbu, jadi ditakoni kok pakai bahasa Indonesia itu ya begini bagi kan coba pakai bahasa Indonesia. Nah, Kalau suka perlu itu, saya mau merana. Ini apa yang romo mau orang. Jadi di sini itu ini iya bener itu punya teman di gitu, pesantren orang Madura dia kenal baik dengan saya waktu masih di pesantren orang Madura akrab kenal baik dengan gitu. dia terus udah pulang ke Jenogoro bahasa pesantren itu boyo minggir di pesantren dia nyari boyo mulai mulai Aku kan apa? Tasli Terus boleh Aku belum tahu orang mulai pemainnya boleh boleh boleh sudah coba boleh sudah coba mulai sudah coba boleh sudah coba betah yo lagi belum coba pakai boleh dan coba untuk ngomong suami-suami bergaul itu kalau ngomong istrinya seorang ngomong istri jombang bakal suami juga paham jadi agak istri jombang ke apa yang kami pengajian muslimah pacarannya kan jangan boro berdua kamu sampai ini saya sampai di sini bisa kamu jombang apa muslim orang yang itu ngomong ini aku sebut mama kalau pengajian bapak mama pamitnya sekarang aja ya bapak punya lagi gak ketemu apa-apa Oh, my God. No me porque no la vida من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia bertutur kata yang baik tutur kata yang baik itu ucapan yang bermanfaat dan diperlukan saya ulang tutur kata yang baik di sini artinya ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang ada manfaatnya dan diperlukan kalau nggak bisa seperti itu tahun ya semut diam ojo karya sekali bahasa Inggris itu paling penting saat ini hidup di era seperti ini kalau nggak bisa bahasa Inggris maka kita akan menjadi manusia yang ngernya L2 gitu kan lorong lempar lempar halo halo ini bahasa Inggris itu bisa disampaikan bahasa Inggris bisa bahasa Inggris lorong coba ya misalnya kalau aku aja kamu gitu jangan berbohong saya bahasa Inggris itu cuma yang ayam kalau dalam pasar bareng ayam tadi juga ketepong nanti dari ayam sih dalam pasar ayam mau berhenti lagi berangkat orang dengan pasar ayam mau umat ya jumlah itu ya? belum cukup itu kan ayam terus barang kalau ayam nanti kan harus nanti kalau kita misalnya ayam harus di stop untuk Oke, itu di zaman yang seperti ini saya dari sisi bahasa Arab hmm sangat penting aku tahu nyampe dasarkan teknologi suci yang mengelar lagi ini makin hotel kita tapi ini guru guru raiso bahasa Inggris nah tulisannya anggota itu kan bahasa Inggris apa ini guru susu guru mumi waktu itu masuk ke enggak ada kebingangan yang menentukan apa karena ini orang harap dewa ini bener orang kantor jadi rupanya gini rupanya apa Tentunya kan bahasa Inggris Ya, jadi ngapur itu panas. Orang cuma anget ngumuk. Ya, jadi biru itu baru biasa. Ini gak iso tulisannya bahasa Inggris sama Taiwan. Adilnya ditorong boleh transfer Jadi Ditorong lontok. Mungkin kita yang sama. Enggak kok subhanallah, subhanallah. Wong wong goblok ini. Dan nanti kamu udah pasar dulu. Ya menurut kemungkinan produk yang berbeda di pasaran itu kan semuanya pakai bahasa Inggris semua. Dan nggak bisa bahasa Inggris kan nggak bisa dipakai. Nyolok barangnya podo tapi seji. Betulnya podo pakai bodoh. Itu misalnya nggak bahasa Inggris kok. Menanam-nanam nggak bisa bedano antaranya kalau obat motor. kalau kenal peko. Menikmati loro kalau peko pengen nambah di salep. Bukan putih bukan. Itu alpeko. Nyudah ya apalagi bahasa Arab kita sebagai muslim Wong Islam itu tidak ngerti bahasa Arab meskipun secara global ini hukumnya bergaul orang Jawa sing karo bahasa Arab itu bahasa agama bahasa Al-Quran bahkan bahasa surga bahasa ahli surga itu bahasa Arab أهل الجنة على لغة واحدة لغة عربية اللهم صل على محمد ahli surga itu pakai satu bahasa bahasa Arab ahli benar ada lewat ilmu di dunia kalau ahli neraka ini nanti selesai jam berapa? Nah, jam emang kekanggiannya kekanggiannya sampai sebelum ada kalau ahli neraka penduduk neraka itu pakai bahasa masing-masing ketika di dunia mau Inggris belum neraka aku bahasa Inggris orang Amerika belum neraka nganggu bahasa Amerika orang Jawa kalau neraka nganggu bahasa Jawa orang Jawa neraka nganggu bahasa Arab nganggu bahasa Arab iya mulanya sampean kok gak iso bahasa Arab meneh nang gone swarga tapi nek sido sido mudah kok temanmu Lho, nang swarga yang ngomong sampean. Wong apa-apa nganggo bahasa Jadi kok pengen, pengen semongko malaikat. Ya malaikat putri lan putri. Malaikat ambil aku semangka. Ngono. Nek zaman orang itu bersapi yang ngomong masa mereka tak terima semoga sementara mereka ikhtin semoga kalau aku til-til mereka orang dulu jadi ngomong kaya begitu anyaran kepengen ini kepengen ini tak bisa ngomong mau itu berarti orang-orang apa ngapaan mas bisa ngomong kok senang uang nih lalu di bawahnya orang terlalu sama duit Quran hadis berdalam kita dalam beragama lebih-lebih dalam hadis ulama atas ijma dan kias yang sekarang meralaskan itu meralas dulu ada akhiran yang gak mau hadis Quran tok tok itu pun harus memamur dengan sendiri ini memang ya, dan banyak mahasiswa-mahasiswa sih yang dicuci orangnya oh, dengan aliran-aliran yang tanpa disadari kadang-kadang itu melebar promosi lama harus diantisipasi jadi mereka tercantum nomornya Quran itu sudah dianggap ada jalan seperti itu allah. Anjil tidak terdapat di dalam Al-Quran maka anjil halal dagingnya dimakan ya Allah alasannya nggak tercantum di Al-Quran hanya empat itu yang haram itu yang dicantumkan dalam Al-Quran andai kan haram pasti dicantumkan Allah dalam al Quran jadi nggak dicantumkan masa Allah lupa nggak dicantumkan masa bisa Allah hari Allah. nah, saya ditanya terus sikap ini gimana gampang parah nih wongnya gawat nol jadi berbahasa dalam baru soalnya bermide itu halal bermide itu ratu syukuran rukun Quran Bahkan ada yang menganggap Quran itu hanya dianggap sebuah antitesa bukan mukjizat terus menurut masalah biasa mereka mencontohkan karena Al-Quran turunnya di Arab maka yang dipakai contoh ya sekitar Arab Mulai. Afadal Tapi menurut mereka contohnya apalah yang buruna ilal kanun kaifa khuliqat. Dan dunia boleh coba apalah yang buruna ilal pebeti wal khusi. Jangan lupa. Tapi akhir ini akan mau tahu kan, kan Sholat oleh pakai terjemahan. Kan itu ngawur-ngawur kok. Tak pulang begini. Subhanallah. Jadi kalau orang buat mikrofonnya bukan Allah Akbar, berarti maka Allah Besar. Ini mami juga gitu, bukan Bismillah Alhamdulillah, pakai terjemah. Dengan Allah, Allah sudah yang sesat Malu Enggak amin ya diterjemah Kabulkanlah kado Jakarta Tapi dia pakai bahasa Betawi Allah Karena mau Jogja ini kan pilih di Bursa Dewi ke Bursi Allah Kalau itu mau tak mau ibu ini mesti protes bang bahaya tadi serba pedoman kita orang hadis itu pakai bahasa Arab kalau kita nggak ngerti bahasa Arab meskipun secara latar belakang secara cuma bahasa Arab gak ada susah maka Allah bagaimana cara kita memahami Bagaimana cara kita mempelajari hadis belum lagi menghayati mengamalkan. Bahkan ibadah yang paling pokok sholat itu mulai pertemuan takbiratul ihram sampai takbir salam dari sampaikan pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa lain. Mereka nah, berdua nggak ngerti yang kita baca itu apa taruhnya. Besok ya, kaget nek sholat orang bunda. Kenapa? Bunda ngerti yuk. Akhirnya sholat itu bau dan semua ya. mau bawa berlutut jadi jadi kemana kan? Mereka nggak ngerti. Gitu. Virus ngawur pikiran tekan gini. Alhamdulillah virus gitu. macam-macam ya. Lo. Padahal andai kan kita ngerti, subhanallah baru pada tingkatan Allahu Akbar ini subhanallah yang akbar hanya Allah selain Allah asbur kecil semua termasuk kita akhirnya waktu tidak sombong bunda sholat tapi kan ini kibri salah satu rahasia difardukannya sholat adalah untuk mencegah dari kesombongan maka pembacanya itu harus benar Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ini pentingnya ilmu nanti di sini, kaitannya di situ. Baru Kabilatul Ifrom saja itu harus benar membacanya. Nanti salah baca, salah arti, besar saya nanti tidak sah. Allahu Akbar. Ini motonya itu benar. Bapak, Ibu, mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati Rasulullah ketika kita salah membaca takbiratul ihram padahal takbiratul ihram salah satu rukunnya sholat kalau sholat meninggalkan rukun otomatis sholatnya nggak sah sholat meninggalkan tidak pakai takbiratul ihram sholatnya nggak sah atau pakai takbiratul ihram tapi takbiratul takbiratul ihramnya salah takbiratul ihramnya nggak sah otomatis sholatnya juga ini orang Itu itu dong yang sama dari jaringan semangat aku yang semangat tapi ada jaringan jaringan loyo aku yang patut loyo aku kan tergantung kamu saya hmm, kalau kamu oke aku juga oke misalnya misalnya kita baca nabi kan nyanyi pakai lagu-lagu itu bisa ngilangno kotorane atau pikiran kok gede-gede hati iso kotor nanti kalau kita sering lagunya selawat dan kita lagu apa itu ngajari modelnya cerah menurutku enjoy Wong ora orang matang serius terus delok aine nopo aku mliru aku dari sisi delok ora dosenmu yo ya, dosenmu hmm. delok ana masih sing modele wis gak tau reneng gak tau serius kok yo guna aku jalan wong ora ini bener banyak zaman sekarang gak usung dosen killer ini nggak usung tahu semua pasti benci sama mama Bawain tahu berat sama ini malah metode sekarang sama Iya, saya sendiri seneng kok kalau lagu-lagu yang kayak lagunya Bimbo. Seneng lagi maksudnya nggak lah kalau aku kaya senang mau nolak kok kue apa ya apa ya tapi ya lah tapi ya lah mentul aku opong kalau aku lagunya kayak gitu aku rindu kami padamu ومن لم يتقدم بالتجارة والإقتلاع فليس منا فشكوا أن الله جعله يقول سبحانه ورحمه ولا رسول الله زينا أصواتكم بتلاوة القرآن يا sih kamu dengan bacaan Al-Quran loh ini dia pakai lampu dan betah suwe Mulanya ada yang namanya itu ada gak di ini yang dia ngomong-ngomong Wah bakar, bakar matur bapak Pakowo marah marah bukti dengan berlaku yang main apa menang mas kalau kamu saya mas enak ya kenapa ya ya tadinya mengalami lo tadi tadi saya ini mana nih maksud sor sor sor tapi cerita cerita 사이즈는 조수금은 되는 원하고 좀 하거든요 사이즈는 누구한테 되노 다행히 잘 따오래요 뭔가 그렇게 누구하고 지금 뭔가 많은 분들이랑 하고 뭔가 무슨 말을 해서 의미를 이렇게 aku tuh dia pulang sini nyantai malam ini betapa ilmu itu penting betapa ilmu itu penting ini kita sudah masuk ke bulan Ramadan ada satu peristiwa sejarah kita coba uh, kita kuat sebagian dari rahasia yang ada dalam peristiwa itu Cuma saya yang dihormati oleh Allah, memang serius, meskipun waktunya terbatas, tinggal berapa menit ini. di sini berdosa. kita masuk ke poin tentang Nanti materinya ada bahasa dari ilmu Landasan hukum dari peristiwa itu yakin iman yang pertama dari surah Al-Isra. Alhamdulillah, minasyaitonirrojim. Subhanallah. الصراط عليه لعباده المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من انه هو السميع البصير dia ini diawali dengan subhana maha suci Allah setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan lafaz subhana ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa sesuatu yang menggulungkan yang menggawakan dunia mengagumkan sesuatu yang luar biasa dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu makanya kalau kita mengalami sesuatu yang mengagetkan kita disuruh baca subha subha eh! Allah berdebat, subha sama kan kata mestinya Allah kan subhanallah enggak انما الانثى بالنسبه للمسلمين تعالى لنا dan سبحان ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa tidak ada yang mampu kecuali Allah coba apa itu yang mengherankan apa itu yang luar biasa terus saya ya berhenti situ situ Alladhi asra bi'abdihi yang telah memperjalankan hambanya ini asra memperjalankan berarti itu bukan perjalanan tapi diperjalankan loh memang Rasulullah dijalankan paham paham Kudu paham mahasiswa apa. Akhirnya rendahi mahasiswa apa. Bi abdihi hambanya pakai abdihi bukan biruhihi bukan biru yatihi tapi punya adat kalau pakai adat tinggi itu artinya ruhan buat jasad pakai roh dan jasad kalau biru ya tinggi itu pakai melalui mimpi kalau biru ini hanya dengan rohnya saja tapi ayatnya jelas bi'adut tinggi ini menangkal pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya dengan rohnya saja bahkan ada yang pendapat melalui mimpi ukurannya sudah senyata tiap abad tinggi, kalau abad itu ruhan wal jasadan minal masjidil harami ilal masjidil akosho dari masjidil haram yang di Makkah ilal masjidil aqsa yang di Madinah ini yang digaris bawahi kata masjidil aqsa al aqsa ini secara lugawi artinya paling jauh halo Akso itu artinya paling jauh sebagaimana Akbar artinya paling besar kalau Asghar paling kecil kalau Adna paling rendah kalau Akrob paling dekat kalau akso paling jauh paling jauh ada yang kelewatan setelah diabdi Tapi katanya lailan ini artinya sebagian malam kalau seluruh malam itu pakai al al lailan itu semalam suntuk seluruh malam tapi kalau nggak pakai al lailan itu artinya sebagian malam itu bapak subhanallah betapa peristiwa yang menakjubkan itu adalah diperjalankannya Rasulullah pada sebagian malam dari Masjidil Haram sampai ke masjid yang paling jauh Masjid Al Aqsa jarak yang paling jauh ditempuh dengan lain sedikit malam ini sebenarnya ayat ilmu di satu sisi. Betapa tuntutan kepada kita bagaimana supaya kita pun bisa menempuh perjalanan yang jauh itu pakai waktu yang relatif singkat. Sebagaimana jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.600 km itu mampu ditempuh dengan lain-lain sebagian kecil malam nggak sampai semalam. Aku ini berulang orang bukan ketika ceramah terus bukan kalau gendaan ya kumpul tikar namanya kalau kita ini yang ngaji ada tamanmu terus bukan tikar nih mereka pun jadi minimal tinggi dan jiwa penuh di sorga Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu ditempuh pakai kuda yang larinya paling kenceng PP itu tiga bulan Rasulullah nggak sampai semalam hanya sekitar setengah jam maka kalau orientalis barat nggak terima nggak percaya ah mustahil itu zaman segitu kok Nikau kau itu Muhammad gitu padahal sebenarnya nggak mustahil ya. kata mereka nggak logis nggak realistis logis masuk akal sekali sakingannya akal ya ini semua orang kita kalah pinter kalau aku Bersama dengan misalnya saya ngomong ono oh, sumet sumet sampean semut lapun yang gremet toko Surabaya sak jam lu tekan Jakarta wah gak masuk akal masuk akal semut gremet sak jam lu tekan Jakarta iya semut gremet toko ki aku aku numpak pesawat semut gremet toko ki aku aku numpak pesawat toko Surabaya sak jam aku tekan Jakarta lah semut gremet nopo ki aku tekan Jakarta nopo hmm, hmm Rasulullah waktu itu kan juga jalan kaki dikasih kendaraan sama Allah namanya buruk ini bukan kok suaminya Pak Rok saya itu menangani meleset-meleset nih ya? buruk ibu-ibu nanggorok. Jadi artinya kilat, barkun itu artinya kilat, secepat kilat dan langkah kakinya itu sejauh mata memandang seberapa jauh pandangan matanya sampai ke situ satu kali jangka sama jadi perjalanan ini kayak orang pidato kan cepet namanya <laughs> ini sebenarnya tuntutan bagaimana supaya halo tapi demikian mampu menempuh jarak yang jauh itu dengan waktu yang relatif singkat ini tuntutan bagi manusia untuk mengembangkan eh, ilmu pengetahuan dan teknologi kalau diurut begini ceritanya Allah masih ala Muhammad Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi betul betul sama gak ngerti ya wes ngomong betul aku ben seneng Lama berjaya betul وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Memang manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi, pengganti di bumi mengatur dan memakmurkan bumi itu tugas manusia ini juga sekaligus menepis kenapa kalau memang mau diciptakan sebagai khalifah di bumi manusia pertama jika bakalnya yang bernama Nabi Adam dan Ibu Hawa kok pakai diturunkan ke surga Wong tujuannya dijadikan khalifah di bumi tapi kok belenan suara dhisik hingga untuk keluar dari surga itu ada di skenario di setting melakukan kesalahan itu sajane skenario ini Gusti Allah nah digawe ngono melakukan kesalahan dengan memakan buah dari suatu khuldi itu aduh salah satu rahasianya itu mestinya menyangkut masalah metafisika kalau pertanyaan kenapa pakai transit dulu di surga itu sama dengan pertanyaan kenapa waktu itu kok atos kita hanya bisa mengambil hikmahnya saja setidaknya transit di surga itu mengandung hikmah untuk mendapatkan pengalaman hidup di surga selanjutnya diterapkan di dunia menciptakan bayang-bayang surga di bumi gitu kalau kondisi di surga innal ka'la tajua wa la ta'ra wa annaka la tadmau fiha wa la tadha di surga itu enggak haus enggak dahaga harus gak kepanasan semua enak kondisinya ini bayang-bayang surga itu diperintah untuk diciptakan di bumi bagaimana supaya kondisinya kita gak lapar, gak haus, gak sampai telanjang bagaimana supaya enak sandang, pangan, papan bedanya kalau di surga semuanya sudah disediakan Allah kalau di dunia manusia diperintah untuk ikhtiar di kompon Musa Nur Dewi understand? Tak pernah singkat menurut Alhamdulillah. Belum. Seakan-akan, seakan-akan dia koyok-koyok. Saya lebih senang pakai seakan-akan bukan seolah-olah. Kalau seolah-olah itu pikiranmu mesti tekan bentrokan. Berolah-olah. Allah mengatakan kepada manusia, Allah berfirman kepada manusia gini, Hai manusia, ini yang hadirin manusia apa enggak sih? Kok diem? Hai manusia, yang manusia masih seperempat, kurang kompak. Hai manusia, Yang hai juga ya Allah Aku ciptakan bumi, langit, jagat raya seisinya ini untuk kamu. Kata Allah, maka aturlah, makmurkanlah. Kalau kamu kedinginan, ya buat pakaian, dirikan pabrik tekstil. Jangan berharap aku yang membuatkan pabrik untukmu upayamu piye kae tak tahu sawisi barane ono kain ono kapas ono wedhus kae kulite kene mbok jangan berharap aku yang mendirikan pabrik tekstil untukmu usaha oh. kalau kamu kepanasan atau kehujanan sementara tak sediani gua kamu bisa bertemu di situ kepingin keadaan yang lebih baik buat rumah lengkap dengan sarana dan prasarananya itu bahannya tak sedia nih ono lemah kena gaya foto ono besi kena gaya ono pasir kena gaya besi ono dibayar ono lampu kena dibayar semen kalau kamu ingin menempuh perjalanan sementara tak bekali dirimu dengan kaki laku wong kepingin cepet layu kepingin cepet numpak jalan kepingin cepet mana gawe sepeda kepingin bisa cepet mana gawe motor kepingin cepet mana bikin mobil kepingin lebih cepat ciptakan pesawat jangan berharap aku yang nyediain pesawat otakmu gawian itu, pakai kayak model hidayah pakai model berupa otak atau pikiran makanya kamu beda dengan kewan kalau kewan nanti mau nunut nggak bikin akal pikiran makanya uang bekas gak belum mikir ini pun kewan aduh. Jadi alam raya ini adalah laboratorium Allah untuk kepentingan manusia guna meningkatkan intek banyak lambang-lambang yang diciptakan Allah untuk kita dalam me, me, me, menemukan menemukan ya menemukan penemuan kayak itu pada ubi rambat nanti ubi rambat harusnya kuwi lho kuwi kuwi iku kuwi teh lonter-lonter nah, kaya sekok ya kuwi kuwi kuwi wong teles bodonge karo pete itu pohonnya melungker-lungker seperti pil baja yang digunakan manusia sekarang jadi jopet motor mobil kuwabe lah pakai sekok Iku wis dikai ilmu karo Gusti Allah, dikai contoh karo Gusti Allah. Kuwi bunter bunter bunter bunter contoh tuntun tuntun tuntun. dari itu. Ini kipas angin, baling-baling. Udah dikasih contoh sama Allah, apa? Allah mau nih. Allah mau nih itu, kalau udah besar, tua, akhirnya kan meletak. Begitu meletek, Ayam balik-balik. Kantong. Apa kok diade kantong? Terus contoh kalau bisa Allah, kanguru. Terus bebek bisa melakukan yang dibuat bayi uang mosok kalah karo bebek. naik bebek bebek aja bisa jalan di atas air. mau itu bisa. ini bebek Ya perawan mudah modern mudah maju kapal terus sistem yang dipakai sistem menyelam yang dipakai ikan itu betul-betul diterapkan dalam kapal selam terus kabel dikasih contoh kalau Gusti Allah terbang pakai radar kalau itu tidak terbang pakai radar karena lama kalau masih orang aku bengi tetap menuju nih lama dia punya radar pesawat itu itu kayak terus terus mano mbak sama dengan mano manuk sapa manuk sing duwe lar burung yang punya saya burung wis sama cuma sampe cuma orang burung yang sampe burung itu kalau terbang ya, begitu dia terbang pasti kakinya dilipat ke belakang ditiru pesawat pesawat itu begitu take off nanti itu take off jangan teman orang tahu-tahu pesawat. Begitu lepas landas, pasti rodanya yang berada di empat itu Tiru kawan Ini tuntutan kita mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu betapa kata ilmu dalam berbagai bentuknya di Al-Quran itu disebutkan sampai 854 kali kita prihatin akhir-akhir ini bahwa dulu Islam itu pernah jaya sekitar abad 8 sampai abad 11 Masehi. Islam pernah jaya. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim. Dulu, dulu, dulu, biar, biar itu lawas gitu. Ada Jabir Ibnu Khayyam, Bapak ilmu kimia, dulukannya Bapak ilmu kimia ada Al-Kindi penemu laboratorium itu sebenarnya orang Islam Al-Kindi bukan wakaf dari provinsi bukan penemu laboratorium itu Al-Kindi Zakaria Rozi itu penemu penyakit cacar dan darah tinggi orang Islam itu orang Islam Abu Qasim As-Sakhrawi itu seorang ahli bedah yang reputasinya mengalahkan coba sih ahli bedah yang terkenal Dokter Baigel Kalau zaman yo mau kesehatan atau orang Embo lagi yang paling fenomenal Ibnu Sina nah ibu kenal Nah, gila ya orang Raja di rajanya dokter Dulu kan beliau Ibnu Sina itu raja di rajanya dokter Dan penemu berbagai macam ilmu Penemu obat bius itu juga orang Islam Namanya Ibnu Wafid Tapi beli ulama Bian yang mau ketok Akhirnya diakui ngomong dia pernah pendulum itu sebenarnya juga orang Islam tapi yang terkenal kan Galileo iya ya terus penemu hukum gravitasi itu bisa Newton iya terus ngomong mana itu bang Kakron ya itu sebenarnya beliau dapat ilmu hukum gravitasi itu ketika jalan-jalan di kebun apel kan kalau ceritanya begitu Bismillah menaik anak tulis marah-marah moro-moro ya di depannya ada apel yang jatuh wah dia berpikir berarti bumi punya daya tarik hmm. subhanallah sekarang kalau dulu kita punya kebanggaan ulang-ulang besar orang-orang cerdik Islam pernah jaya dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti itu tapi sekarang Allah kita kadang prihatin prihatin Jeneng muslim loh, harus bisa tekan bulan. roto-roto harus bisa ibet-ibet bulan. dan sing Islam ini ape riyo yo iya, geger ini dengan bulan. ya toh? sing luwari wis iso itik-itik bulan ya awak dhewe iki arep yo pikir perkara nyinyikan bulan. Malah kesel orang kaya kok ketupan mendung. Paling banter yo batuk terang bulan. Itu kan kita kadang malu kita malu sama orang Yahudi Yahudi sedunia itu populasinya tidak sampai 8 juta jiwa tidak sampai 8 juta kita yang 7,7 miliar tidak berdaya menghadapi yang cuma 8 juta sampai diejek sama orang Yahudi kata orang Yahudi kami hanya akan takut kepada orang-orang Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah bisa menyamai jamaah sholat jumahnya sholat kira-kira orang Islam jamaah sholat subuh foto baru jamaah sholat subuh Tunggu satu syawal Iya kalau satu syawal itu bisa jamaah sholat subuh menyamai jamaah sholat sunat Tapi masa aktifnya cuma satu hari Lewat itu hangus Sebagai Indonesia yang mayoritas beragama Islam bahkan Islam terbesar di dunia itu ya Indonesia iya kita harus bangga dari bangsa Indonesia harus nasionalisme patriotisme harus bangga tapi kalau terlalu sering-sering dibanggakan akhirnya kita terlena coba sekarang kalau kita mau muhasabah kalau kita introspeksi kehormatan bangsa kita itu bertambah apa berkurang kita dengan bangsa lain itu kehormatannya bertambah apa berkurang? Gak usah adu lah. Kita dengan negara kecil Malaysia itu kita sering dihormati atau sering dilecehkan? Hmm. Illusion apa Apa kita yang menang? Ekonomi kalah, sosial kalah, budaya kalah, olahraga kalah. Yang menang apa? Nah, ya, itu juara. Malu kita, ya. malu benar malu. Kan, Allah. Makanya kadang-kadang saya kritik juga, itu loh gara-gara Saya kritik juga kadang-kadang. Lagu bangsa kita Indonesia Raya harus kita junjung tinggi. Karena sing kurang pas menurut aku, tapi itu dapat pribadi. Coba protes. Indonesia tanah airku, tanahku pandaran. Ini lo salah. Bismillah aja. Orang Indonesia tanah airku tanah tumpah darah kok terus di sana lah nanti. Jangan di sana lah. Coba lo sama mana Indonesia tanah airku tanah tumpah di Semua. Dan di sinilah berdiri karena di sana sebenarnya yang kita banggakan malah yang di sana kita nggak bangga dengan yang di sini jadi kalau yang api api itu punya yang di sana bukan punya yang di sini yang di sini yang jelek jelek karena di sana lah coba mau kacang sing enak ya di sana kacang Cino nopo sing enak ya nopo Londro bisa betul api ya wedhus Australia. Pitik api ya pitik Bangkok. Di sana ana kunci kuat ya kunci Inggris. Rumput kuat ya rumput Jepang. Wis ora mundi kan. Gula ya gula Jawa dilewer wis merek. internasional halo pembina teknologi internasional masing-masing negara mengurus delegasi ketinggalan Indonesia itu tampil dalam seminar itu masing-masing membanggakan negaranya masing-masing ngomong bangga negara nih Amerika angkat bicara negara saya Amerika Serikat negara super power negara saya mampu bikin konstruksi bangunan gedung tingkat sampai terus tingkat yang lain ah masa nggak harus saya 100 tingkat teman berkilah yang mereka enggak 100 tingkat ya ke bawah sedikit lah sembilan puluh coba mata bicara kalau negara saya teknologi maju negara saya mampu bikin pesawat dua kali dalam satu detik mampu muter sepuluh kali putar negara lain ah masa satu detik kalau udah perlu 10 berkilah lah iya, ya cuma ya enggak sepuluh kali ke bawah sedikit lah 7 8 kali di Indonesia kalau di negara saya kedokteran yang paling maju dokter di negara saya itu kalau ada orang wanita yang hamil tua mau melahirkan, itu dokter bisa mengeluarkan bayinya dari pusar. Tengok udel, lihatnya kaget. Ah masa bisa mengeluarkan bayi dari udel? Indonesia berkilah, ya nggak dari pusar ke bawah sedikit lah. kita mayoritas Islam tapi konsolidasi budaya kita kalah objek-objek wisata yang ada di kita itu kan bukan milik kita tak pakai duit prasasti tak pakai duit peninggalan Allahumma sholli ala Kalau Borobudur rame Dubai wong Islam Lambanan pokoknya sih rame-rame di dikunjungi wisatawan Bali rame dibuka wong Islam ya India negaranya Tuan Takur Nah, itu mayoritas penduduknya hidup Buddha, tapi objek wisata di sana rata-rata milik orang Islam. Berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Spanyol itu negara Nasrani. Spanyol itu zaman baru poso itu ngetan. Gitu ya. Poso ngetan, gitu, poso beca, mau balik ke tahun dengan gitu ya. itu halo mayoritasnya Nasrani tapi 80 persen objek wisata di sana milik orang Islam ya Alhamdulillah kita mulai ada wisata religi Bali Solo, mulai rame coba kalau Sunan Bonang tapi si rame alun-alun kalau bu, wayah kolong ya orang wayah kol kok bentin orang berliwat bentin pantai ini suwake lanang itu panu-panuan di sebelah Lamongan punya Sunan Derajat, tapi derajat jauh kalau sampai dibanding gue. Sehingga Mas misalnya sampai ke luar negeri tanya orang luar negeri, where are you from, Mister? Bapak dari mana? No, I am from Indonesia. Saya kan dari Indonesia. Oh, from Indonesia langsung. Bali is good. Takdir dong Indonesia. Bali is good. Paling hebat, luar biasa. Kita mau mengangkat Islam dengan mengatakan, but number Moskow is good. Oh, masih akan lebih hebat. Ya ini kaget penasaran takon ono sing hebat kok Bali ben ngambil musko di mana mesti ngambil itu jawab di Surabaya di Surabaya dan dia ke Surabaya langsung komentar Surabaya Dori Islam ini ini aja yang 50% dapat gelar doktor karena kuliah menurut sekolah yang 50% aspal asli tapi pengkualitas ekonomi itu Indonesia. iya dan yang sekarang lebih fenomenal yang subur radhiyallahu anhu Kita semua ngomong berapa? Biasanya mana aneh kan jombang. kau kalau orang jombang. Oh, kok tidak kenal bahasa Mas Ari bahwa Rasulullah Husnul Tanul Coba tidak kenal Bapak Ismail Jombang Tapi coba saya taruh Priang Konari Jombang Kadung api Kadung jombang Kadung elek 고생걸어누가하겠다영도발전하고깜짝놀랐어 Isinya satunya nanti akhlak, tapi karena waktunya tidak terbatas, mohon maaf. Sama kamu kan mana? mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya nah jadi tiga santai karena nanti saya ini terlalu makan tenang kalau ya dosen yang makan mentang gitu ini kan. nyantai gitu. tentu saja banyak kesiapan tentu saja banyak kekurangan di sana sini Kemudahan semuanya bisa menjadi generasi yang berkarakter ulil الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار jadi yang diharapkan dalam Islam siapa mereka tiga kriterianya tadi satu alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri duduk maupun berbaring artinya sensitif ويتفكرون في خلق yang kedua selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi rasionya juga dimaksimalkan ahli berpikir dan yang ketiga Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar berdoa dan berikhtiar berarti Generasi oleh albab harapan itu adalah yang ahli pikir, ahli pikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif hidupnya produktif nanti hatinya tertib uteknya lanjut tangannya yobre. Ya ngerti pinter tur yobre. Ya Serta sergap pikir pinter mikir yuk ya belum damir, belum malir belum yobre, belum jangan menir nanti musuh main lintir mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. kelebihan, jasa jasadiahnya terpadu. Raga, rasa, rasionya tuh. Jadi yuk pinter olah raga, pinter olah rasa, pinter olah rasio. Kangen ya kata-kata ini. Manila, larang. Maksudnya kata-katanya yang larang. Itu yang kita harapkan. Dan insya Allah setikes. Itu yang semua. Ikatan Cendekiawan Mus. Medika. Yo yo. Ikatan Cendekiawan Medika. Coba. Yo yo insan eh. Inna koha yang buru ila sumarukum wa la ila hasadikum Walakin yang buru ila kurubikum Yang dinilai Allah bukan jasadmu tapi hatimu Yang dinilai Allah bukan omongannya tapi hatinya Meskipun omongannya ngomong ikatan tapi hatinya ngomong insan tau